niki niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah, kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Atau sama kayak misalnya kulonate nate neliti ya, neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki rungokno tenan nggih. zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah yang disebut Ardisuk. Misalnya Usoyah riyen wonten daerah jenenge Usoyah dakwan Ri'lan itu daerah-daerah sing dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak, di Irak sing saat ini terkenal, itu ya dianggap Ardusuk. Ke Irak yang sekarang itu bekasi Babylon sing dulu kota sihir. Wama unzila alal malaka ini bibabila apa? Harut wa Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang nggak prospek, boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rumah notenan. Misalnya sampean ditektir di kota Jakarta, pas kota. Di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya gitu, terus pindah teng mereka, teng beduan misalnya teng tiso tapi genti dosa ngerasani hasut drengki. Jadi nanti ku tahu dosa pornografi, nanti dosa dosa nih nopo Hasut, drengki, ngerasani macam-macam. Nah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk buat tinggal malah malah rano sing nyembah pangeran jadi sebaiknya gak usah pindah. Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu band tempat itu ada yang soleh. Mm-hmm. Ya, ada yang nopo soleh. wahagada Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ilayomil kiamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam, ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tablek, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama di jadi komunitas ya dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris. Pertama dulu orang Islam yang kau buruh, sesuai suwe Sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam jadi bos. Jadi napa? Bos. Wong kafirnya sing jadi napa? Buruh. lo enggak dong nggih. Pertama ya, wong perantau-perantau suwe-suwe dadi suka atau kados sinten Al Fayyad niku. Al terus ilat Inggris nak darahnya Dodi napa? Fayat niku ilat Arabe napa? Al Fayat, Wong sing akeh duwike wong Arab ada napa? Al Fayat, Duwike saking akeh. Fayat tu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki benro sampean biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrah tabadal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu niat berjuang ilahi kalimatillah. Niat itu sebagai ngurip-ngurip agamanya Allah. Buat ini ngono tenan Kevin sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10, merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah nih Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kue ngosong no bumi Allah, songko wong sing nyembah Allah sama sekali. Anda kan sampai anda baca hadis itu, tentu fatwa anda, misalnya anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua, yang minoritas pindah saja ke Jogja. Wah nanti yang sudah kadung ada Islam akan akan menuju daerah sing wis sami akeh corong Jawa malah nguyai segoro kan. Nguyai napa? Segoro. Sing ngono beban ora nggo dhuwit malah dadi bebane wong akeh kan. Boten ini penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah tengkuva itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pertama sahabat alim sing ninggalo Madinah. Beliau hidup tenggudi di Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad gue kawasan apa? Kufah. Mulane sanat-sanat Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanat Ali teng tenggudi Teng Kufah sanate Ibnu Kasir tok Kanjeng Nabi ku bulat, mergo Abdullah bin Kasir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tese ngaji be Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten apa? Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim, Imam Asim tiang Kufa. Imam Asim di guru jeneng Abdurrahman As-Sulami. ini langsung ngaji si Ali. si Ali ngaji sinten? Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena si Ali pindah teng Kufa. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet. tuh Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah. Sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut nopo Irak. Si Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niku rungono tenan ya. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia, macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal itu Islam Ahmadiyah. Pertama sing gowo teng Swedia Islam apa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro wis udah nih Itu satu-satunya daerah minoritas yang orang Islam pertama apa? Ahmadiyah. Jadi angel datang karena pertama yang datang Ahmadiyah. Faham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngintikan la hijrota ba'dal fathi wala jihadun waniyatun. Berarti sudah ada ada teori kalau kamu nggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak. Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama kaji Nabi, Ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah. Fahai suma asob takhiron faakim. negoro ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke yang gerentok apik ning kono ya semukim ning Nah, itu yang menginspirasi Islam-Islam Gujarat, Mangkon Aceh, dagangan, ya rabi barang macam-macam terus jadi Islam teng aja aja anak putune ponakane do ning ampel ning ampel terus ono Raden Fatah pindah ning Demak ning Demak sesuai dok Jipang Panolan sesuai terus dok Jogja Suto Wijoyo Bu Hadi Wijoyo terus dok sampeyan barang nih guys, nanti sing ketemu wis pokoke endi sing nyaman cocok terus nomor faktore katot babon mau katot jago semoga angger cocok untuk ridani Allah gih, fahai fahai semua asabta khairan fakim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan fakim, maka kamu harus di situ. Paham? Maka kamu harus nopo di situ. Kalau tak cerita sejarah, bin zaman ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah. Disempurnakan oleh Abu Bakar klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku konco-koncone Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al Jami' Sohai sing ngarang kitab Bukhari, anak turunin. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja. Karena sholat di masjid haram itu sebagaimana seribu nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Ini rumah notenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akafiri sahabat. Banyak juga yang kepindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram. Baitullah tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan seribu sholat. Tapi ilmu anal ardo lamu tokot bisahad dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajar ya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajar ya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilmu anal ardo lamu tokot dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisu rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa? Amale. Terus al Faris nyurati wala kini nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. semuanya itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik sebarokai luar biasa konflik Cina alim Muawiyah sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Nah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya murid muridnya Sayyidina Ali urip teng Pasai, teng Aceh. Teng Sumatera lah yang jelasnya. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kudu roh. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah. Itu paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dakbul Ambia bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan, ojo malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid, itu malah perkoro. Ya.